Ini merupakan titik asimilasi nilai. Para wali itu bijaksana dalam berdakwah, menyebarkan Islam di Nusantara sehingga mudah diterima. Memang kayaknya dipilih-pilih, dipilah-pilah, tapi ternyata nggak dipisah. Ini agamanya, ini budayanya, ini Arabnya, ini pribuminya, ini Islamnya, ini tradisinya, itu tidak dipertentangkan tapi dijodohkan dipadukan melalui akulturasi budaya sehingga masyarakat luas mudah menerima tanpa konflik, tanpa kekerasan menjadikan masyarakat bersatu, guyup, rukun, tentrem, apapun etnisnya karena metodenya bagus makanya kampungmu, daerahmu kalau kepengen iso guyup, rukun, bersatu kalau undang kiai ojo sembarangan ojo angger lek iso kiai sing model ngene iki loh artinya model ngene iki itu model kebijakan para wali ngono lho bro nah, aku rak gak ngomong model Anwar Zahid kan temennya temen Anwar Zahid bukan kiai cuman pak yai nah wis numpak terus ngerayai jadi ya numpak sepeda itu jadi model kebijakan para wali jenius masyarakat itu macam-macam macam-macam suku macam-macam ras macam-macam etnis macam-macam kelompok macam-macam ormas diajak bersatu disatukan tidak memperbesar perbedaannya tapi mencari titik kesamaannya ngono dakwah itu jangan kok masyarakat sudah guyup rukun udah bersatu didakwai gini gini gini dimasukin rumah per rumah masuk akhirnya masyarakat terprovokasi jadi pecah belah menghilangkan kerukunan itu namanya bukan dakwah tapi kesesatan makanya saya bangga banget di Batam banyak paguyuban paguyuban paguyuban masyarakat ini masyarakat ini tapi dapat bersatu subhanallah saya bangga ini metode yang benar para wali seperti itu seperti arek-arek tadi itu waktu mati lampu kok do ngeplai rebana nah itu ngeplai rebana ini juga kebijakan dari para wali sama lek ngeplai kok ngeplai wong itu biadab namanya wong kok dikeplai biadab lah para wali bijaksana daripada ngeplai wong itu dosa biadab dialihkan ngeplai rebana weh sak kemengmu weh nanti abuh tanganmu ramah masalah keplak ono nah agar tidak sia-sia sekedar keplak-keplak rebana saja tanpa guna nemek keplak-keplak kok tidak ada artinya maka dibarengi zikir diiringi solawat sehingga tidak lagi biadab tapi menjadi beradab jadi peradaban jadi kebudayaan sampai sekarang berkah dapat pahala biar kata orang sekarang ada yang mengatakan itu keplak-keplak rebana sambil solawatan itu bid'ah biar orang ngomong kayak gitu itu orang goblok Rasulullah masuk kota Madinah disambut penduduk Madinah Kola al-badru alaina sambil pukul-pukul terbang Rasulullah diem malah tersenyum bahagia kalau memang itu dilarang atau haram tentu Rasulullah melarang waktu itu dan Rasulullah tidak mau diterbangi buktinya Rasulullah diem setuju kok sekarang banyak yang ngomong ini bid'ah macam-macam ya betul kok makanya saya sering pesen kalau semuanya boleh serba baru tapi untuk aliran agama akidah pilih yang lawas insya Allah aman yang. nah ini peradaban yang biadab menjadi beradab bu ya koyok jenengan niku tuh bu ngerawus bojo ku yo ya biadab Ngomong bojo sing golek non nafkah kok dikerawus, bojo sing belanjani kok dikerawus. Ibu-ibu nyelatu bojo itu yo ya biadab bojo sing ngetemi sampeyan kok dicelatu biadab nah para wali para kiai bijaksana saiki padha-padha sampeyan ngobahke lambe padha-padha ngetokke swara padha-padha energi padha-padha tenaga dialihkan gawe yasinan wae gawe wiridan wae gawe zikir gawe maca selawat sehingga bibirmu tidak lagi biadab sayang bibirmu jadi beradab berkah dapat nilai pahala ini kebijakan dari para wali saya kadang-kadang kalau ada yang ngaji pakai tembang pakai nyanyi itu bilokan opo yu kiai ngaji kok nyanyi tembang Loh, saya kalau dilokan santai aja bro mesti ngalok iki pancen cangkeme dhewe ora iso lihat-lihat dulu dong yang dinyanyiin apa kalau yang dinyanyiin lagunya religi ada filosofi penuh makna bisa dicerna untuk diamalkan manfaat kenapa tidak kayak gitu di Jawa habis agan sambil nunggu sholat berjamaah itu diisi dengan pujian isinya nasihat isinya petua itu kan baik dong Nah iyo makanya kalau lagu-lagu kayak gini saya juga seneng nah, sampan kan ndak sing apalno kan yomek pokoke pokoknya Nah misalnya, misalnya ini ibu-ibu mau mengungkapkan kecintaannya kepada Rasulullah, kerinduannya kepada Rasulullah. Dalil Arabnya tidak bisa. Yuk pakai dalilnya nasi daria. Nabi Muhammad, Nabi akhir. Rahmat bagi umat di seluruh Ta'ala Nabi Muhammad mataharinya Yang bersinar abadi sepanjang Nah itu pakai dalilnya nasi dari Orang dalil Arabnya ndak iso kita mau mengungkapkan kerinduan kita pada Rasulullah, kecintaan pada Rasulullah. Ndak iso Arabnya ya pakai dalil bingung. Rindu kami padamu ya Rasul Rindu tiada terperi Kerinduan tiada terperi Rindu yang luar biasa kepada Nabi Ketika kita merindukan Rasulullah Maka pasti Rasulullah pun merindukan kita Kalau kita sudah dirindukan oleh Rasulullah Alamat syafaat akan kita dapat Insya Berapa jarak darimu ya Rasul Serasa di kau di sini. Jaraknya jauh, makamnya Rasulullah di Madinah, kita berada di Batam, tapi jauhnya jarak tidak memisahkan. Serasa Rasulullah hadir di majelis ini, saking cintanya kita. Apalagi Rasulullah sendiri mengatakan kalau ada orang yang salam kepadaku, Allah mengembalikan ruhku ke jasad untuk menjawab salam orang itu. Subhanallah. Cinta ikhlasmu pada manusia Pakai cahaya suarga Kok gak ada yang nyaut belas ya? Oh ndak iso Oke sekarang tak kasih lagu sing sampeyan iso Nyauto sing kompak hmm. <clears throat> Tutupen botolmu Tutupen Emanen Ojo mbok mergani ya nggih oke oke wis pokoke sing enak-enak sing banter nggih Hei kenapa kamu kalau nonton dan lucu sukanya bilang Nah iki kok nyaut kabel? Ya? Mana sing kompak mending tuku sate mending timbang tadi Tepuk tangan untuk kudus-kudus semua ini.